dengan syariat sungguh dia adalah orang yang sukses dan tidak merugi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Innama yataqabbalu wa minal muttaqin Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengkabulkan amalan atau ibadah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa yang ikhlas kerugian terbesar adalah ketika seorang hamba di dunia dia beramal dengan amalan yang ternyata ditolak oleh Allah kerugian di dunia ini yang akan berlanjut kerugian tersebut hingga akhirat nanti adalah ketika seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah untuk kita ikhlas di dalam beramal karena amalan dia akan tertolak dia berbuat amalan yang besar amalan yang agung telah mencocoki syariat namun subhanallah Amalan tersebut ditolak oleh Allah Tidak diterima sebagai amalan Sebabnya adalah Dia tidak mengikhlaskan dia Tidak menginginkan riba Allah dan ganjaran dari Allah Tapi dia menginginkan sesuatu yang selain Allah Ketika dia beramal dengan segala bentuk amalan yang dia lakukan. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم tidak akan bisa meraih riba Allah Ayat ini disebutkan dalam konteks ibadah kurban. Orang tentunya disyariatkan untuk memperindah dan memperbaiki kualitas binatang atau hewan kurban yang disembelihnya. Baik dari sisi harganya ataupun dari sisi jenisnya. Semakin baik kualitas dagingnya, atau juga kuantitas yang dia sembelih itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Namun Allah menegaskan tidaklah bisa meraih keridhaan Allah, ganjaran dari Allah, darah-darah dan daging-daging hewan sembelian yang mereka sembelih walaupun banyak darah yang ditumpahkannya dan banyak pula daging dari hewan yang disembelihnya itu yang dia makan sendiri atau dia bagikan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang bisa meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, ganjaran Allah adalah keikhlasan dari kalian. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Ketika seorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas ketika beramal di dunia menunjukkan sebagai indikasi bahwa dia adalah orang yang sukses di dunia yang akan terus berlanjut kesuksesan itu hingga akhirat nanti. Yang kedua adalah kesuksesan di dunia itu diraih ketika dia bisa beramal dengan amalan yang mencocoki bimbingan syariat. Mencocoki bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyelisihi bimbingan Nabi, bimbingan Rasul dan Sunnahnya. Baik amalan tersebut amalan akidah atau dakwah atau ibadah, akhlak, sistem muamalah ketika amalan itu mencocoki bimbingan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul pertanda bahwa amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan dia akan beruntung sukses hingga akhirat nanti namun apabila amalan tersebut tidak mencocoki bimbingan Rasul akidah yang dia yakini bertentangan dengan akidah yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh dia akan merugi begitu juga sistem dakwah yang dilakukannya karena dakwah itu bagian daripada amal saleh yang harus terbimbing ketika sistem dan cara berdakwah yang dia lakukan tidak mencocoki bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia akan merugi karena dakwah dia akan tertolak. Tidak tergolong sebagai dakwah yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga amal ibadah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah-ibadah praktis, sholat, puasa, dan yang semisalnya, zakat dan yang lainnya, ataupun amal ibadah semisal zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya. Ketika amalan tersebut tidak mencocoki bimbingan Rasul, maka dia atau amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan dari bimbingan kami tidak berada di atas bimbingan kami maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya apa yang diharapkan Ketika dia beramal capek, lelah, ternyata amalan itu ditolak oleh Allah. Tidak lain yang ada dalam kegagalan, kerugian yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya di dalam surat Al-Kahfi Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala Maukah atau katakan wahai Muhammad maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya bukan khasirin tetapi akhsarin bukan sekedar merugi tapi paling merugi amalannya dia sudah berbuat sudah beramal tapi merugi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ketika di dunia tersesat karena tidak ada bimbingannya karena tidak ada dalilnya tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasul wahum yahsabuna annahum yuhsinuna Sunnah sementara mereka menyangka mengira bahwa yang mereka lakukan itu adalah amalan yang saleh amalan yang baik Subhanallah. Kalau seorang melakukan amalan di saat dia melakukan sudah merasa merugi, itu masih bisa terselamatkan. Beramal, berbuat, berupaya tetapi dia merasa dirinya merugi dengan amalan tersebut itu masih mudah untuk diingatkan dan menjadi ingat sadar. Tetapi yang Allah kabarkan adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang tersesat karena tidak terbimbing oleh bimbingan dalil dalam keadaan dia menyangka amalannya itu adalah amalan soleh yang diterima di sisi Allah. Terus dia beramal, berupaya, bersungguh-sungguh, meluangkan segala waktu, pikiran dan tenaganya untuk beramal yang ternyata amalan itu keluar dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan, "Akhirin amanah. Orang-orang yang paling merugi amalannya. Ikhwanifidin, azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu, untuk kita selamat dari kerugian di dunia yang akan berlanjut hingga akhirat nanti, adalah hendaknya kita mengoreksi, mengevaluasi setiap amalan ibadah kita, akidah kita, dakwah kita, manhaj kita, akhlak dan sistem muamalah kita. Jangan sampai ternyata kita beramal dan setelah lelah dalam amalan itu ternyata semua itu ditolak karena tidak ada bimbingannya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Munculnya berbagai keyakinan yang menyimpang di masa ini. Hampir semua pihak yang berada di atas keyakinan menyimpang tersebut berkeyakinan bahwa keyakinan tersebut adalah benar. Keyakinan kaum Syiah yang meyakini bahwa para sahabat itu adalah kafir dan pengkhianat. Mereka menyangka bahwa akidah mereka itu adalah benar. Keyakinan kaum sufi yang mengatakan bahwa seorang apabila telah sampai pada derajat hakikat terlepas darinya berbagai unsur ibadah yang diwajibkan kepada keumuman manusia. Dia meyakini itu adalah kebenaran. Keyakinan pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan Islam sehingga dia membunuh, merusak itu mereka meyakininya sebagai amanah yang benar. Demikian Allah mengabarkan bahwa mereka yusinuna sun'a, yahsabun annahum yusinuna Sunnah mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan sebuah amalan yang baik. Ikhwani azan yang bawa iyakum. Begitu juga tata cara ibadah yang tidak ada petunjuk dan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian muslimin. Pelakunya mengira bahwa dia sedang melakukan amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah berbagai kegiatan yang ada di tengah masyarakat kita. Apa yang diistilahkan dengan sedekah gunung, sedekah laut. Mereka mengira itu adalah amalan. Soleh amalan baik. Ternyata itu adalah amalan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Namun pelakunya mengira itu adalah kebenaran. Demikianlah Allah mengabarkan mereka adalah orang-orang yang paling rugi belum lagi amalan-amalan yang lainnya yang tidak terbimbing dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari sini kita menjadi ingat dan menyadari tentang kewajiban untuk kita mengevaluasi, mempelajari, meneliti ulang berbagai amalan, akidah dan ibadah kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dan ternyata ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruh amalan mereka itu kami jadikan bagikan debu-debu habaan mansura berterbangan tidak bisa dipegang amalan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan justru merugi Oleh karena itu, ikhwan fiddin, azan Allah wa iyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan Imam Al-Hakim secara mausulan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu kata Rasulullah kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku yang prinsip-prinsipku Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum Keselamatan seorang hamba dari penyimpangan dalam berbagai urusan agama, penyimpangan di dalam menafsirkan Al-Quran, penyimpangan di dalam menafsirkan dan memaknai hadis Rasul, dan mengamalkannya. Ataupun dalam berbagai urusan agama yang lainnya, akidah, ibadah, adalah ketika dia dia akan selamat apabila dia berusaha berupaya untuk memahami mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Rasul dan para sahabatnya. Itulah lambang kesuksesan hakiki di dunia yang merupakan lambang kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengabarkan tentang musibah yang akan menimpa umat ini Rasulullah mengatakan افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على تسعين وسبعين فرقة telah terpecah belah umat Yahudi dalam 71 golongan dan telah terpecah belah umat Nasara dalam 72 golongan wa tatakkarimu hadhihi al-ummah ala 73 firqah dan umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok Rasulullah mengatakan kulluha finnar illa wahid. Seluruh golongan tadi berada di dalam annar nar kecuali yang satu. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang satu itu? Rasulullah SAW ketika memberitakan berita yang menyedihkan ini dan pasti terjadi tidak kemudian membiarkan umat tanpa bimbingan tidak kemudian dibiarkan umat saling mengklaim saling mengaku bahwa dirinya atau kelompoknya lah satu-satunya yang selamat tidak dibiarkan demikian Kalau ada yang mengaku mengklaim dirinya atau kelompoknya, organisasinya, atau pondok pesantrennya, jamaah pengajiannya lah yang selamat satu-satunya sungguh dia telah keluar dari bimbingan yang benar. Kalau ada misalkan saya pribadi mengatakan orang yang selamat itu adalah yang menghadiri kajian di hari Ahad ini. Sungguh perkataan ini adalah perkataan yang sesat. Demikian Rasulullah tidak membiarkan umat ini tanpa bimbingan. Atau golongan yang selamat adalah orang-orang yang belajar di pondok pesantren kami saja. Atau yang masuk dalam organisasi kami saja. Sungguh perkataan itu adalah perkataan sesat yang menyimpang. Namun Rasulullah SAW membimbing ketika ditanya oleh sahabat, Manhum ya Rasulullah? Siapa golongan yang satu-satunya itu tadi yang selamat itu? Siapa mereka? Rasulullah tidak menjawab persen tertentu, orang tertentu, tetapi beliau memberikan sebuah prinsip. Kata Rasulullah, Mangkana kana mithlu ana alaihi wa ashabi." Barang siapa yang dia berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Metodeku dan metode para sahabatku di dalam berislam. Di dalam memahami Islam mengamalkan Islam. Demikian Rasulullah memberikan sebuah mizan dan timbangan. tolong ukur kelompok yang selamat tadi. Dari manapun dia, berbangsa apapun dan berbahasa apapun, dari keturunan apapun, selama berada di atas prinsip ini, yaitu prinsip kata Rasulullah barang siapa yang berada di atas prinsip dan metodeku dan para sahabatku para sahabat Nabi itu seluruh yang hidup di zaman Rasulullah hidup melihat Rasulullah dalam keadaan beriman meninggal dunia di atas iman yang termulia di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali Kemudian sepuluh sahabat lain yang diberi kabar gembira jannah. Di antaranya Abu Ubaidah ibn Jarrah dan yang lainnya yang disebutkan Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, Salman al-Farisi, Mu'ad Jabal, Abu Dhar al-Ghifari, Aisyah, Asma, Ummu Salamah, Zainab, Fatimah. Semua itu adalah para sahabat Nabi yang mulia. Maka Nabi memberikan kepada kita sebuah mizan timbangan kebenaran. Tolok ukur al-haq yaitu barang siapa yang akidahnya, ibadahnya, prinsipnya, pemahamannya mencocoki Rasulullah, mencocoki prinsip pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Demikian seorang yang akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana berita Nabi kita yang berada di masjid ini dan yang belum berada di masjid ini, seluruh kaum muslimin yang menginginkan keselamatan dari azab anda jadilah dia orang yang berprinsip, berakidah, berpaham, beribadah seperti prinsip akidah, paham dan ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Maka seluruh akidah seluruh paham, seluruh ibadah ditimbang dengan timbangan yang Rasulullah berikan kepada kita. Seluruhnya di zaman itu. Khawanifiddin azani Allah wa Demikianlah kesuksesan akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan tentunya di akhirat nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an memberitakan kepada kita berbagai berita penting yang berisi sebagiannya aturan dan syariat. Di antara yang Allah beritakan kepada kita semuanya tentang jalan-jalan kesuksesan di akhirat nanti adalah sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat antara lain di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad faza, sungguh dia telah sukses, fauzan azima, dengan bentuk kesuksesan yang agung. Ayat yang semisal ini Allah Azza wa Jalla sebutkan pula di dalam surat An-Nisa ayat ke-13 Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti Allah akan masukkan dia ke dalam kebun-kebun surga yang mengalir di dalamnya berbagai sungai khalidina fiha kekal mereka di sana selama-lamanya wadzalikal fawzul azim yang demikian itulah kemenangan atau kesuksesan yang besar wa may yuti'illah wa rasulah Sama dengan ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. may يُطِعِ wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang jadi permasalahan adalah Sudahkah kita memposisikan dan menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang selalu mau dan siap taat kepada Allah dan Rasulnya? Setiap kita mendengar ayat berisi perintah di saat itu pula kita menyiapkan diri dan iman kita untuk mau beramal dengan ini. Sejak kita mendengar larangan dari Allah di dalam Al-Quran, mendengar seorang kori membaca atau kita membacanya atau mendengar seorang pemateri menyampaikan ayat tersebut, sudahkah kita menyiapkan diri untuk segera meninggalkan larangan tersebut? dan begitu juga Rasulnya. Ketika kita mendengar sebuah hadis, baik hadis itu terkait dengan aturan rumah tangga kita, aturan jual beli dan muamalah kita, aturan akidah, ibadah kita, siapkah kita menjadi seorang hamba yang mengatakan sami'na wa apa'na kami mendengar dan kami taat kalau demikian kondisi kita, maka kita akan meraih fauz dan azimah. Kesuksesan yang besar. Akan meraih al-fauzul azim yang Allah sebutkan dalam ayat surat An-Nisa yang ke-13. Ikhwani Fiddin Azza Allah wa Jangan sampai ketika tiba kepada kita, diperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah atau juga hadis-hadis Rasul kemudian kita enggan beramal dengannya berat untuk merealisasikannya jangan sampai baik keberatan kita keengganan kita itu secara zahir ataupun secara batin jangan sampai karena kita akan merugi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Demi Rabb wahai Muhammad Sungguh tidaklah mereka beriman Allah menafikan iman kita Walaupun kita telah mengatakan mukmin Sampai hingga mereka mau menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Punya kesiapan atau tidak? Segala urusan yang diperselisihkan, urusan dakwah, siapa kita menjadikan Rasul sebagai pengambil keputusan? Ketika disampaikan hadis yang memutuskan perkara tersebut, Sudahkah kita siap punya kemauan? semalaya la yajidu fi hal harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati, sempit dada ketika atau terhadap keputusan yang kau putuskan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima dan kemudian mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Secara zahir dia mau mengamalkan perintah Rasul, segera meninggalkan larangan Nabi, menerima keputusan Rasul dalam urusan yang mereka